محدثة بدعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا wa ربنا ilma. Rabbana وارزقنا ilma اللهم fahma. Allahumma taqabbal minna innaka العليم وتب 'alim wa tub التواب innaka Bapak Ibu al iman Rahimahumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ustadz Jazuli LC yang sedianya malam hari ini adalah jadwal beliau mengisi kajian ya pekan kedua setiap hari Jumat ba'da maghrib di masjid kita. Beliau berhalangan hadir karena ada urusan keluarga. Eh, kita doakan semoga segala urusan beliau dan urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Sunannya serta diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya. Hadis yang sangat bermanfaat untuk kita amalkan. Hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kehidupan ini. Ini hadis yang sering sudah sering dibahas oleh banyak guru-guru kita, oleh banyak ustadz-ustadz kita dalam banyak kajian sehingga mudah-mudahan bagi yang pernah mendengarkan kajian mengenai hadis ini bisa menjadi uh, apa namanya murojaah, bisa menjadi menyegarkan ya atas ilmu yang sudah pernah dipelajari bagi yang belum pernah mendengarnya mudah-mudahan ini bisa menjadi ya tambahan pengetahuan bagi kita yang mudah-mudahan dengan kita mengamalkan hadis ini kita akan dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau masuk surga bersama dengan beliau karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah setiap umatku seluruh umatku seluruhnya akan masuk surga ya, seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga tidak terkecuali semuanya akan masuk surga illa man abaa kecuali yang tidak mau. Ada di sini Pak yang nggak mau Pak? Ada yang nggak mau masuk surga Pak? Kata Rasulullah semua umatku semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa man aba?" Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu yang tidak mau masuk surga?" Kata Rasulullah, "Man ata'ani al jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku, mengikuti anjuranku, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Waman asani faqad aba. Dan barang siapa yang menyelisihi aku, ya, tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau mengikuti petunjukku, faqad aba, maka sungguh dia telah menolak untuk masuk surga. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan hadis ini kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mau masuk surga. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Awsani telah mewasiatkan kepadaku khalili kekasihku Masya Allah lihat Pak sahabat Abu Dar Al-Ghifari memanggil Rasulullah dengan ucapan kekasihku jadi bukan telah berwasiat Rasulullah tidak tapi telah berwasiat kekasihku sallallahu alaihi wasallam dan ini menjadi salah satu kekhasan sahabat Abu Dar Al-Ghifari kalau kita belajar hadis nanti kita akan temukan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dar Al-Ghifari, beliau menyebut Rasulullah dengan ungkapan kekasihku. Kekasihku mewasiatkan aku salat duha, kekasihku mewasiatkan kepadaku hidup sederhana itu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar Al-Ghifari, beliau sebutkan Rasulullah dengan ucapan kekasihku. Ini untuk menunjukkan betapa Abu Dar Al Ghifari sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharusnya kita meniru beliau dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling layak untuk kita cintai selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar daripada kecintaan kita kepada orang tua kita. Apa sebabnya? Kata para ulama, orang tua kita mereka hanya berusaha bekerja keras untuk menjamin keselamatan kita di dunia saja. Sedangkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang, bekerja keras, berdarah-darah, bersimbah darah dan air mata untuk menjamin keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, orang yang paling layak untuk kita cintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah orang yang paling berjasa bagi umat manusia. Bayangkan kalau tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan pak, bagaimana kacaunya kehidupan umat manusia. Ya, saya sudah pernah ungkapkan ya. Misalnya salah satu warisan Islam, salah satu warisan ajaran Rasulullah itu, itu adalah itu Pak, daun pintu Pak. Coba Pak, pelajari sejarah Pak. Sebelum abad ke-6, abad ke-7, sebelum Islam muncul, itu rumah-rumah di seluruh dunia itu nggak ada daun pintunya. Nggak ada Pak. Karena yang namanya adab al-istizan, adab meminta izin masuk ke rumah orang itu diajarkan dari Islam. Perintah minta izin masuk ke rumah orang itu perintah yang langsung turun dari langit. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutakum ila ya tadkhulu ghayra buyutakum hatta tastanisu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah ke rumah-rumah bukan kalian, rumah-rumah bukan milik kalian, hatta tastanisu sampai kalian mendapatkan izin. Jadi adab minta izin itu datangnya dari Islam. Ya. Selain dari Islam nggak ada pak. Ya. Bayangkan pak kacaunya dunia ini pak. Kalau rumah nggak ada pintunya semua. Ya. Ketika Islam berkuasa di Eropa, di Spanyol selama 8 abad pak, 800 tahun Islam berkuasa di Spanyol. Dan kemudian akhirnya umat Islam diusir dari Spanyol. Ya. Ketika orang-orang kafir mengusir kaum muslimin dari Spanyol, apa yang mereka hancurkan? dari peninggalan kaum muslimin. Yang pertama mereka hancurkan masjid, yang kedua mereka hancurkan kamar mandi. Karena apa? Karena kamar mandi ini ini kebiasaan kaum muslimin. Bayangkan Pak. Jadi kalau ada orang hari ini gitu mau menolak Islam, mau menolak Islam, mau menolak sunnah Rasulullah, hancurkan itu pintu. Hancurkan kamar mandi di rumahnya. Karena pintu kamar mandi itu ajaran Islam. Iya. Kalau tidak ada Rasulullah SAW kacau dunia ini manusia akan menjadi serigala bagi manusia yang lain. Itu dikatakan oleh para filosof kan, homo homini lupus. Manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Ya. Orang yang kuat menindas orang yang lemah. Ya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling berjasa bagi umat manusia. Ya. Karena keberadaan beliau, ya umat manusia ini memiliki panduan hidup yang jelas. Coba Pak, kita belajar sejarah Pak. Hak asasi manusia, hukum, politik yang berkeseimbangan itu semuanya munculnya dari mana? Munculnya dari ajaran Islam. Ya. Kalau tidak ada ajaran Islam, tidak ada itu yang namanya hak asasi manusia, keseimbangan di mata hukum macam-macam nggak ada, Pak. Masya Allah. Oleh karena itu wajib baik kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kita kepada manusia yang lain. Dan demikianlah sahabat Abu Dhar al Ghifari sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadaku tujuh hal. Sebelum kita bahas wasiatnya, ya, saya ingin sampaikan terlebih dahulu biografi singkat mengenai sahabat Abu Dhar Al-Ghifari. Ya, sahabat Abu Dhar Al-Ghifari, ya, ini adalah seorang sahabat yang mulia yang beliau mengungkapkan bahwa aku masuk Islam ya ketika itu empat atau lima orang mendahului mendahuluiku masuk Islam ini artinya beliau termasuk as-sabiqunal awalun termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya ada empat atau lima orang yang mendahului aku masuk Islam empat orang itu adalah Khadijah radhiyallahu anha Abu Bakar As-Siddiq Ali bin Abi Thalib Zaid bin Harithah yang kelimanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari Masya Allah lihat Pak Khadijah mewakili kaum perempuan. Abu Bakar As-Siddiq mewakili kaum lelaki dewasa, orang kaya, bangsawan. Ya, Zaid bin Harithah mewakili kelas budak. Kelas budak ini Zaid bin Harithah diangkat menjadi anak oleh Nabi, namanya sempat dirubah menjadi Zaid bin Muhammad. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib mewakili anak, mewakili anak-anak. Karena usianya saat itu baru 7 atau 8 tahun. Abu Dar Al Ghifari mewakili siapa Pak? Abu Dar Al Ghifari ya profesinya sebelum masuk Islam dia adalah perampok <laughs> mewakili kelas perampok Masya Allah nama aslinya adalah Junduk bin Junadah dia adalah kepala suku-suku Ghifar suku Ghifar itu adalah suku yang tinggal di luar kota Makkah menuju wilayah Yaman wilayah Yaman dan kita tahu bahwa orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan rihlata syita'i was Mereka sering melakukan perjalanan dagang ya di musim panas ke Syam dan di musim dingin ke Yaman. Mereka lakukan perjalanan dagang. Nah, dalam perjalanan dagang orang-orang Quraisy itu sering sekali ya mereka melewati suku Gifar ini. Dan suku Gifar ini ya biasanya tadi Pak ngerampok Pak. Ini kepala sukunya. Makanya nanti dalam riwayat disebutkan ketika Abu Dhar al masuk Islam dia sempat dipukuli. Dipukuli Kemudian dia siuman, sadar, dia mengucapkan syahadat lagi, dipukuli lagi, ya, sampai tiga kali, kemudian diselamatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata sahabat Abu Bakar, tahukah kalian siapa yang kalian pukuli ini? Kami nggak tahu. Yang kalian pukuli ini adalah Abu Dhar dari suku Gifar. Baru berhenti tuh orang Quraisy mukulin. Kenapa? Orang Quraisy profesinya pedagang. Yang dipukuli perampok. <laughs> ini nyari gara-gara ini. Ya. Lantas sudah itu Rasulullah SAW memanggil Abu Dar al-Ghifari, menasehati Abu Dar al-Ghifari, wahai Abu Dar, pulang kamu ke kaummu, berdakwahlah kamu di tengah-tengah kaummu. Ya, jadi dalam riwayatnya Abu Dar al-Ghifari nanti lebih banyak beliau berdakwah di sukunya, di kaumnya. Dan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, barulah kemudian Abu Dar al-Ghifari hijrah ke Madinah sendirian. Ya. Maka ada satu ungkapan yang terkenal Inilah Abu Dhar Beriman kepadaku sendirian ya, Berhijrah sendirian Datang kepadaku pada saat perang tabuk sendirian Dia wafat sendirian Dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat sendirian Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Luar biasa, ini seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah mencintai mencintai beliau. Abu Dhar Al-Ghifari berkata, Kekasihku mewasiatkan aku akan tujuh hal. Yang pertama, ini wasiat kepada Abu Dhar juga wasiat kepada kita. Ya. Jadi tidak khusus kepada Abu Dhar, tapi juga wasiat kepada kita. Yang pertama, amarani bihubbil masakini wan nuwi minhum. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin dan duduk dekat dengan orang miskin. Ini wasiat pertama. Kita senangnya duduk dekat sama pejabat apa sama siapa? Ya kalau duduk dekat sama pejabat senang gitu, masya Allah. Sama artis senang, wah langsung foto gitu, selfie gitu. Ya bangga luar biasa. Lihat Pak, Rasulullah bangganya duduk dekat dengan orang miskin. Beda banget kita gitu sama Rasulullah ya duduk dekat sama orang miskin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga ya. itu sama orang kaya seneng ya. makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu digelari sebagai Abul Masakin bapaknya orang-orang miskin kenapa karena beliau cinta dengan orang-orang miskin beliau senang dengan membantu orang-orang yang susah orang-orang yang lemah ya, kalau kita kan senangnya bergaul dengan orang-orang kaya kenapa supaya kecipratan duitnya gitu. ketahuan betul gitu ini <laughs> ya kalau dekat orang kaya yang ada di pikiran kita apa bagaimana caranya duitnya nyampe ke kita <laughs> gitu kan entah kita minta atau kita kerjasama gitu kan masya allah jadi keinginannya ngambil pak Islam itu ajaran Islam itu agama yang mengajarkan memberi bukan ngambil pak ajaran Islam itu memberi ya membantu berbagi bukan minta ini kadang kita suka terbalik-balik. Rasulullah mencintai orang-orang miskin. Bahkan ada satu doa ya, yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasa-rasanya kita nggak mau baca doa ini. Ya, apa doanya? Rasulullah ya membaca satu doa. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin wa amitni miskina matikan aku dalam keadaan miskin wahsyurni fi zumratil masakin bangkitkan aku kumpulkan aku di hari kiamat dalam kumpulan orang-orang miskin coba pak ada yang berani baca doa ini pak <laughs> nggak berani kita pak takut kita Rasulullah baca doa ini yang kemudian kata Imam An Nawawi makna miskin di situ maknanya adalah tawabuk maknanya adalah eh, rendah hati jadi Rasulullah minta hati seperti hati orang miskin. Orang miskin itu hatinya tawadhu. Rasulullah memerintahkan pada kita mencintai orang miskin, duduk dekat bersama dengan mereka. Apa penyebabnya, Pak? Kita disuruh mencintai orang miskin. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tunsaruna wa turzakuna bi Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah, diberi rizki oleh Allah karena sebab orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Ini sebabnya. Kita disuruh nolong orang miskin supaya kita ditolong oleh Allah. Jadi rumusnya begitu. Pengen nggak kita ditolong Allah, Pak? Pengen nggak, Pak? Kalau kita pengen ditolong Allah, kita tolong orang yang susah. Dalam hadis yang lain, wallahu fi'aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kita nolong orang miskin itu, yang butuh itu sebetulnya siapa Pak? Yang butuh itu orang miskin atau kita Pak? Kita yang butuh Pak, kita butuh ditolong Allah. Makanya kita nolong orang miskin karena kita butuh ditolong Allah. Kita butuh ditolong Allah untuk diri kita supaya kita meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Gak ada yang tahu kan kita meninggal dalam keadaan bagaimana? Kita hari ini bisa taat, bisa sholat, bisa kumpul di masjid. Masya Allah, siapa yang tahu? Di zaman Bani Israel ada ulama, ulama orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi akhirnya suul khatimah. Menjadi penentang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Siapa namanya, Pak? Balam. Masya ah, Banyak orang yang sepanjang hidupnya melakukan amal kebaikan ternyata akhir hidupnya suul khatimah akhir hidupnya baik nah kita minta ditolong oleh Allah supaya hidup kita husnul khatimah akhir hidup kita akhir hidup yang baik kita minta ditolong oleh Allah supaya Allah menyelamatkan keluarga kita menyelamatkan anak-anak kita apalagi di zaman penuh dengan fitnah seperti sekarang ya, kita butuh betul pertolongan Allah kalau kita butuh pertolongan Allah maka kita harus menolong orang lain. Itu syarat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Oleh karena itu dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kita sedekah, zakat, infak. Dan ini nggak bisa dipisahkan gitu. nggak bisa dipisahkan. Ya, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dulu ada orang-orang yang masih mendirikan sholat tapi nggak mau bayar zakat. Akhirnya apa? Diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat protes. Wahai Khalifah, apakah engkau akan memerangi orang-orang yang masih mengucapkan syahadat, yang masih menegakkan sholat? Apakah engkau akan perangi mereka? Kata sahabat Abu Bakar al siddiq Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memisahkan antara perintah salat dengan perintah zakat. Wa Waqimus salata wa atuz zakat. Selalu disandingkan antara perintah salat dengan perintah zakat. Barang siapa yang memisahkan perintah salat dengan perintah zakat maka sungguh dia telah kafir. Maka diterangi oleh Abu Bakar Dan zakat ini latihan buat kita, latihan untuk apa? latihan untuk membersihkan jiwa kita dari penyakit penyakit jiwa yang paling parah penyakit jiwa yang paling berbahaya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna likulli ummatin fitnah hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al Albani inna likulli ummatin fitnah sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujian wa fitnatu ummati al mal dan ujian buat umatku itu adalah ujian harta. Kita ini diuji dengan harta. Penyakit yang paling berbahaya dalam hati kita itu penyakit hubbul mal, penyakit cinta harta. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan terang-terangan begitu. Bukan hubud dunia, bukan, bukan cinta dunia, terang-terangan. Hubbul mal, cinta duit. Terang-terangan ini berbahaya ini. Bisa merasuk kepada siapa saja. Orang berilmu, orang tidak berilmu bisa kena penyakit ini. Hubul mal, cinta duit. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka mencintai harta, mencintai duit hubban jamma dengan kecintaan yang keterlaluan. Ya. Dalam surat Al-Adiyat Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apa makna al khair di situ? Al mal. Wa innahu lihubbil khairi dan sesungguhnya manusia itu mencintai al khairi, mencintai harta lasyadid, sungguh sangat keterlaluan. Manusia itu. Ini yang berfirman Allah yang mengungkapkan Allah bukan saya, Pak. Jadi Allah ingin buka kedok kita semua kita ini semuanya punya penyakit cinta duit gitu. Dan ini harus diobatin Ngobatinnya bagaimana? Infak, sedekah, zakat. Ini ngobatinnya, Pak. Ya. Kalau nggak diobatin bahaya ini, Pak. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kul lau antum tamliquna khazain rahmati rabbi Iza la amsaktum khasyatal infak. wa kana insanu khatura. Kul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kalau kalian wahai umat manusia tamlikuna khazaina rahmati rabbi memiliki seluruh harta milik Tuhanku. Masya Allah. Mungkin nggak manusia memiliki harta milik Allah semuanya dimiliki oleh manusia. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin kan? Allah ungkapkan kalau manusia punya harta seluruh milik Allah. idzal la'amsaktum, pasti orang itu masih menahan juga hartanya khasyatal infak karena dia takut berinfak wa kanal insanu qatura dan adalah manusia itu qatura qatura itu maknanya adalah bahula manusia itu sangat bakhil sangat pikir udah punya harta banyak gitu seluruh langit bumi dia punya tuh harta masih akan tetap ditahan juga Gak akan mau berinfak karena apa karena takut kurang harta. kayak soal infak ini pak ini soal kesiapan jiwa, bukan soal punya duit atau tidak. Ya. Ada orang beralasan, saya baru mau infak nanti, Ustaz. Kalau anak saya sudah lulus kuliah semua, nanti saya bakal infak deh. Saya akan bantu orang miskin deh. Ya. Saya baru mau infak nanti kalau udah kebeli rumah, udah kebeli mobil, anak-anak udah gede baru mau infak Yakin, yakin Pak. Orang yang mengucapkan seperti ini nanti kalau sudah kecapaian itu semua cita-cita dunianya nggak akan mau infak juga. Karena apa? Allah yang ungkapkan tadi. Kalau dia punya semua harta, pasti dia akan tetap tahan juga. Ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, kalau seorang hamba memiliki dua lembah, dua lembah yang isinya emas, lembah pak, isinya emas semuanya, pasti dia memiliki keinginan untuk mendapatkan yang ketiga. Wala yamla'u wala adam illa dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya manusia itu kecuali tanah. Kalau udah masuk tanah baru selesai itu obsesi. Nah, oleh karena itu kita harus membersihkan jiwa kita ini dari penyakit cinta dunia ini. Spesifik, cinta uang, cinta duit. Caranya dengan apa? Infak sodakoh zakat latihan. ya. duduk sama orang miskin ya. bantu orang miskin ringankan kebutuhan mereka kita minta ditolong oleh Allah kita minta juga supaya Allah bersihkan hati kita ilaman atallaha bin salim karena orang yang masuk surga itu hanya orang-orang yang hatinya bersih yang nggak ada penyakit lagi dalam hati nah, ya. karena itu harus semangat nih ya, pak semangat berbagi, semangat bantu orang. Yang paling utama yang harus kita bantu siapa Pak? Kerabat kita. Ini yang paling utama harus kita bantu. Ya, saudara kita. Kalau kita punya saudara kandung, kakak kita, adik kita, susah. Itu paling wajib untuk kita bantu. Ya, tetangga kita yang terdekat itu paling wajib untuk kita bantu. Kalau setiap orang punya kesadaran seperti ini Pak, kita bantu, kita apa namanya menolong saudara kandung kita sendiri, menolong tetangga terdekat kita sendiri, selesai itu pak masalah kemiskinan di negeri kita pak. Wajib bagi kita untuk bantu mereka. Ya hubil masakini wadnu minhum. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni. Nabi saw Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk andura Ambura ini fi'il mudhari yang maknanya senantiasa. Untuk senantiasa untuk selalu melihat man huwa kepada orang-orang yang ada di bawahku wala andura ila man huwa dan tidak melihat kepada orang-orang yang ada di atasku disuruh sering-sering lihat ke bawah jangan lihat-lihat ke atas dalam urusan apa Pak? dalam urusan dunia jangan lihat-lihat ke atas ya. sering lihat ke bawah ya. supaya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru Allah 'alaikum sering-seringlah kalian melihat orang yang ada di bawah kalian jangan suka melihat orang yang ada di atas kalian karena kalau kalian melihat orang yang di atas kalian, kalian akan menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, kita kalau sering lihat ke atas, kita nggak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ini gara-gara cita-cita dunianya itu terlalu besar itu, obsesi dunianya terlalu besar. Nikmat yang Allah sudah berikan pada kita nggak kehitung itu. Nggak kita anggap Allah berikan kita nikmat mata, nikmat sehat, kaki, tangan, telinga sehat, keluarga sehat, anak sehat. Ya. Nggak kita anggap gitu. Karena apa? Karena cita-cita dunia kita terlalu besar. Akhirnya kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ibadiyasy syukur Ini nasihat buat kita. Jangan sering-sering lihat ke atas. Ya, sering lihat ke bawah. Perhatikan orang-orang yang lebih susah daripada kita. Ya, dan sahabat Abu Dhar Al-Ghifari mengamalkan hadis ini. Beliau adalah orang yang sangat zuhud. Ya, sangat zuhud terhadap dunia. Diriwayatkan misalnya beliau itu seumur hidupnya itu selalu hidup dengan tiga dirham. Tiga dirham. Satu dirham dia pakai untuk makan dia dan keluarganya. Satu dirham dia pakai untuk berinfak. Lihat Pak, miskin tapi tetap infak Pak. Satu dirham dipakai buat infak satu dirham lagi dia pakai untuk membuat tikar bahan membuat tikar nanti tikarnya dia jual dengan harga tiga dirham gitu terus panjang hidupnya hidup hanya dengan tiga dirham jadi lihat itu dia tetap jalankan kewajiban dia memberi makan dia dan istrinya keluarganya ini wajib ini dia tetap tunaikan kewajiban dia berimpak dan dia tetap tunaikan kewajiban dia mencari nafkah. Ini tiga kewajiban nggak boleh ditinggalkan, Pak. Jangan kemudian dengan alasan wah saya pengen dekat agama gitu ya, dekat ingin pelajari agama terus kita tinggalkan keluarga kita, tidak kita beri nafkah keluarga kita. Ini nggak boleh. Ya, dengan alasan kita mau apa namanya? pelajari ilmu agama terus kita tidak mencari nafkah, ini tidak boleh, Pak. Lihat, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajmain mereka tetap cari nafkah, Pak. Hanya bedanya kita dengan mereka apa? Bedanya adalah mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an wa anis salah. Mereka adalah para lelaki yang tidak dilalaikan perniagaan mereka, jual beli mereka membuat mereka lalai dari mengingat Allah dan dari melaksanakan sholat. Nah, kalau kita nih kadang-kadang Pak, Masya Allah, cari nafkah habis-habisan Pak, kalau ada 25 jam, 25 jam kita nyari duit gitu. Ya. Habis-habisan kita. Ya. Hampir 24 jam habis cari duit. Sehingga nggak punya waktu untuk zikrillah. Zikrillah maknanya apa? Mencari ilmu. Nggak punya waktu buat cari ilmu, duduk di majelis ilmu nggak mau gitu. Wah, nggak ada waktu nih. Ya, ikut kursus bahasa Arab <laughs> habis gitu. nggak ada waktu. Ya. Masya Allah Para sahabat dulu cari nafkah juga, Pak. Cuma mereka bisa bagi waktu dengan baik. Ya. Saya pernah baca itu buku mengenai bagaimana para salaf, ya, para sahabat, para tabiin mencari nafkah. Ya. Kalau dihitung-hitung, mereka itu mencari nafkah sehari itu itu tidak lebih dari 6 jam. 5, 6 jam, ada yang 3 jam. Cari nafkah ya segitu aja, Pak. Kita 8 jam, ya. Belum macet, <laughs> pergi macet, pulang macet. 8 Ya, pergi dua jam pulang dua jam udah berapa jam pak kita habis pak buat cari nafkah pak masya allah para sahabat tuh cari nafkah udah lima jam ya, enam jam aja nutup itu buat kebutuhan ya. jadi ini ini perlu kita pelajari juga pak ya bagaimana cara mencari nafkah yang efektif gitu ya <laughs> saya sering ulang-ulang ini cari nafkah yang efektif gitu ya kerja sehari nutup sepekan itu gimana caranya tuh kerja sehari nutup setahun itu gimana caranya tuh bisa Pak, dulu para ulama bisa begitu kok Pak. Ya, guru-guru kita itu dulu begitu Pak. Kerja tiga hari, empat hari, tahun Pak, nutup itu. Nggak perlu kerja lagi, udah selesai. Kan kita habis-habisan Pak. Ya. Masya Allah. Nah ini, yang kedua tadi ya. Sering-sering lihat ke bawah. Jangan sering lihat ke atas. Ya, ada orang punya rumah baru, ya, panas gitu Ya, karena sering lihat ke atas itu punya mobil baru tetangga punya mobil baru panas gitu masya Allah kulkas baru panas gitu ya, istri baru <laughs> nggak panas ya, itu. itu yang kedua yang ketiga ini yang penting juga yang kadang-kadang kita sepelekan wa amarani an asilar rahima wa in adbarat beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk menyambung silaturahim wa in ada barat meskipun ada barat ad barat ini berasal dari kata dabarok. Dabarok itu artinya dibelakangi pak tetap sambung silaturahim meskipun dibelakangi meskipun dijauhi meskipun ya tidak di tidak dipedulikan meskipun kita telepon gak diangkat sms gak dibalas gitu wa cuma read doang dibaca doang gak dibalas gitu ya meskipun begitu pak tetap harus kita sambung silaturahim tapi perlu diperhatikan apa makna silaturahim? Silah itu hubungan, ar-rahim maknanya ini Pak, rahim. Rahim Pak, rahim ibunda kita. Jadi yang wajib bagi kita untuk tetap jalin hubungan adalah jalin hubungan kepada saudara-saudara kandung kita. Pada adik kita, pada kakak kita. Ini nggak boleh putus Pak. Seburuk apapun hubungan kita tidak boleh putus. Kita pernah marahan misalnya gitu ya. Nggak boleh putus. Tetap harus sambung silaturahim. Apalagi pada orang tua kita, Pak. Ibu kita, bapak kita, misalnya orang tua kita di kampung. Ini tetap wajib bagi kita. Kamu silaturahim. Telepon, ya, mengunjungi. Harus punya jadwal. Ya. Mengunjungi, menelpon seminggu sekali. Hari Jumat itu pagi-pagi kita telepon ibu kita. Ya. Ini jangan sampai nggak ada jadwal sama sekali untuk mengunjungi orang tua. Bahaya ini, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-qati'. La'anallahu al-qati'. Allah melaknat al-qati' orang yang memutus. Maknanya adalah qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Ya. Jadi silaturahim itu mak maksudnya itu, yang ada hubungan rahim. Kalau hubungan kita dengan teman kerja, teman kuliah, tetangga, itu bukan silaturahim itu, Pak boleh putus pak nggak ada masalah ya oh saya mau silaturahim nih ya. ada teman kuliah saya tinggal di Papua gitu mau ke Papua gitu bukan pak kalau itu boleh tuh boleh putus silakan aja nggak ada masalah yang nggak boleh itu marahan ya kalau sesama muslim sama muslim nggak boleh marahan lebih dari tiga tiga hari ya makanya kita berdoa kepada Allah ya doa yang diajarkan dalam surat al-hasyr apa doanya wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina Ya Allah janganlah kau jadikan dalam hati kami ada ghil. Ghil itu apa? Ghil itu ada pasir, Pak. Ada ganjelan. Sesama orang beriman itu nggak boleh ada ganjelan sama orang beriman. Ya. Kalau lewat ngelengos gitu ya, ini berarti ada ganjelan ini ya. ya. Punya utang kali ya. Nggak boleh. Wala taj'al fi qulubina ghilla Ini doa wajib bagi kita sambung silaturahim pada keluarga kita. Yang keempat, wa amarani an la as'ala ahada syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta kepada seorang pun. Tidak boleh kita minta minta-minta. Haram hukumnya, Pak, minta-minta. Ya. Tidak boleh kita minta-minta kepada seseorang pun. Termasuk itu Pak, bikin proposal fiktif Pak. Ya, minta minta juga Pak, proposal fiktif. Gak ada kegiatannya gitu. Minta-minta juga Pak, gak boleh Pak, haram itu Pak. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang biasa minta-minta nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya. gak ada daging di wajah. Karena apa? Gak tahu malu orang itu. Ya. Termasuk fatwa beberapa ulama, saya pernah baca fatwa ulama, Nahdlatul Ulama. Ya. Yang mengharamkan profesi ngamen. Karena ngamen itu itu termasuk minta-minta juga sebetulnya. Ya kan? Ngamen, Pak. Orang gue jerang ganjar gitu. Eh. Kita manggil enggak kan? Itu profesi apa itu? Profesi kan cuma ada dua, jual beli atau jasa. Ya kan? Cuma ada dua itu aja. Mau jual beli jasa. Ngamen apa? Jual beli apa yang dia jual? jasa kita nggak manggil dia tiba-tiba dia datang ya kita lagi makan enak-enak dia datang tuh eh, minta nggak boleh nih haram profesinya haram kita ngasih boleh nggak boleh aja silahkan tapi profesinya haram dia nggak boleh melakukan itu kalau perlu kita nasehatin cuma kadang-kadang susah juga saya, saya sering nasehatin orang yang ngamen gitu mas mau nggak nyuciin motor saya gitu <laughs> terus saya kasih duit gitu nggak mau dia maunya ngamen doang maunya minta-minta ini bahaya ya. Jangan, jangan kita ajarkan ya. pada anak-anak kita jangan. Udah kamu ngamen aja ya, gak boleh ini. Minta-minta ini haram ini, gak boleh. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Imam Muslim dalam kitab sahihnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada seorang sahabat yang namanya Qabisah. Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Wahai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal, tidak boleh kecuali kepada salah seorang dari tiga orang. Jadi minta-minta baru boleh hanya kepada tiga orang. Yang pertama, rojulun, ya, tahammala hamalah, fahallat lahul mas'alah, hatta yusibuha tumma yumsika. Ya, yang pertama, orang yang boleh minta-minta adalah orang yang menanggung kerugian dalam mena dalam mendamaikan dua kabilah yang berperang. Jadi ada dua kabilah perang gitu, dia damaikan. Ketika damaikan dia perlu keluar modal gitu bujuk ini bujuk ini kasih hadiah kasih hadiah habis hartanya gitu ya karena mendamaikan dua kabilah yang berperang maka boleh baginya meminta-minta hingga ia mendapatkan kecukupan untuk membayar semuanya Ini yang boleh ya yang kedua ya kata Rasulullah rajulin asabathu jalihah jaihah ijtahat maluhu fahallat lahul mas'alah hatta yusibu qiwaban min aish atau qala sidadan min aish yang kedua, orang yang bangkrut, ya habis hartanya, ia boleh minta-minta hingga ia mendapatkan sesuatu yang mencukupi hidupnya. Ya, orang yang bangkrut, dia nggak punya apa-apa lagi, nah dia boleh minta sampai dia bisa tegak lagi, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa usaha lagi, itu boleh. Ya, yang bangkrut habis-habisan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, ya, warajulin asabat faqa hatta yakuma thalatha min dawil hijab min qaumihi laqad asabat fulanan faqa fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish. Yang ketiga, orang yang fakir yang disaksikan oleh tiga orang yang adil di kaumnya bahwa ia benar-benar orang fakir, ia benar-benar orang miskin, maka boleh ia minta-minta hingga mendapatkan kecukupan. Jadi kalau mau minta-minta harus ada saksinya dulu tiga orang ya, menyaksikan dia ini memang orang fakir, orang miskin, ya baru boleh minta-minta. Makanya udah betul tuh di, di lingkungan kita ya tidak menerima sumbangan kecuali seizin RT RW. Ah, itu RT RW itu itu saksinya itu. Ya, dia jadi saksi ini memang orang fakir gitu. Ya, udah benar itu. Ya, kita harus mengamalkan itu ya. Selain itu nggak boleh Pak, kita minta-minta Pak. Nggak boleh, haram bagi kita minta minta-minta. Islam ini agama yang mengajarkan kepada kita iffah dan izzah. Ya. Izzah harga diri, iffah, ya, rasa malu. Ya, nggak boleh kita ya kemudian e, tidak mau bekerja meminta-minta. Kemudian yang kelima, wa amarani an aku bil haki wa inka kana murra. Masyaallah. menit lagi? Tiga menit lagi. Ini ada tujuh, ya. Ini baru lima. Yang kelima, wa amarani an aku bil haki wa inka kana Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk berkata yang benar. Wa inka kana meskipun perkataan yang benar itu pahit ya. qaulul haq ya in kana murra dalam hadis yang lain Abdullah jihad qaulul haq inda sultanil jair sesungguhnya jihad yang paling utama itu adalah mengucapkan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang lalim Maksudnya apa? Maksudnya kita tetap harus berkata benar, berkata jujur meskipun konsekuensinya pahit. Konsekuensinya kita dipenggal, konsekuensinya kita dibunuh, Apalagi cuma sekedar kita nggak dapat sekian keuntungan, ya akhirnya kita berdusta, ini nggak boleh pak. Pertahankan ini kejujuran, ya. Kejujuran ini sesuatu yang sangat mulia dalam agama kita. 17 kali dalam sehari kita berdoa pada Allah, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang diberi nikmat? Ya, atas mereka itu siapa? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah mereka adalah para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang saleh. Ya. Kata Imam An-Nawawi ya, dalam Riyadhus Shalihin beliau ungkapkan, lihat betapa agungnya kedudukan orang yang jujur sehingga Allah sebutkan orang yang jujur itu menempati derajat yang kedua sesudah derajat para nabi. Makanya pertahankan kejujuran Pak. Wa in kana murron meskipun pahit, meskipun kita rugi, terus pertahankan kejujuran. Rugi di dunia tapi tidak rugi di akhirat. Pasti dibalas oleh Allah. Janji, Allah berjanji. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita tinggalkan bohong, dusta, menipu. Allah ganti dengan yang lebih baik. Tidak akan pernah keliru. Ya. Ini yang kelima, masih ada dua poin lagi. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dar Al Ghifari. Apa yang sudah kita pelajari mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam kelompok orang-orang yang jujur, kelompok orang-orang yang dapat mencintai orang-orang miskin, kelompok orang-orang yang dapat membersihkan jiwanya dengan benar dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin baik di dunia maupun di akhirat. Ini saja dari saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu was-samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.